الرسول الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سؤول ومهمول وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح أهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني وإلى عروه جدي شيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد قشب الأنور ونجي إسماعيل البنجري وإلى عروه جميع مشايخنا ومعالمنا وأهلنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين إلى رحج بإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى ذرياتنا إلى يوم القيامة من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجزي مرضانا ومرضى المسلمين ورزقنا أجمعين طول العمر إلى فوق المئة سنين لإعلى كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين حسن الخاتمة في خير وعافية ولا يعذبنا subuh sesudah jam 2 pilih waktu ya, Minta ampun non Tuhan anyar Tugas Napa tugas orang Islam Man doa akan Supaya orang Islam bersatu Nang kedua Musuh orang Islam Supaya habis di muka dunia ini Dimusnahkan orang. Aijekam nah, berataan nang hadir nenek kerjakan sementara tengah malam mustahil kan kami mengabulkan ini nanya nanya kabul sudah nang meledak sedikit ini maka orang orang nang utak-utak sebenarnya ini utak-utak ubi-ubi utam bam-bam. mana tonjol ini setengah mati bulan nyaman didik hendak itu kata itu dapat kehilangan batis tangan mas kalinya ah. ada tahun nih Kai Inas sekarang berdoa aja dikabul. Ada kalau Inas lagi lah, Inas nang lagi terjaga kan, di kubah. Jangan-jangan nang kakak itu tak. Sebab innamatun sorun wa turzakun al du'aqaikum. Hadis Nabi ada. Pertama, pertambatan keadaan sesuatu barang dengan keadaan suatu barang lainnya seumpama keadaan kanyang dengan keadaan makan ya kan nah itu artinya dicoba tak sudah orang nang anang makan itu kanyang minto tapi bisa sih bersalah nah apabila kanyang Tuhan nang manganyakan bukan nasi itu keadaan Dua, pertambatan artinya hubungan ketiadaan sesuatu barang dan ketiadaan sesuatu barang lainnya. Seumpama ketiadaan kanyang dan ketiadaan makan, ya kan? Gitu. Ketiga, pertambatan keadaan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang seumpama pertambatan keadaan dingin dengan ketiadaan kain baju adanya, ya kan? Nah itu, jadi biasa kalau orang kalau baju kedinginan, Nah, ujar orang kampung sakit parut masuk angin kata babajo tapi orang India pusatnya terbuka kada kata sakit parut matinya kan bisa menyala eh. Buah nang mahaja nehe itu Iya, menyemasuk Islam hanyaran disuruh jadi bilal ya tak hayya ala salah hayya ala falah aja aneh kalau baju dingin lah pulang India kalau masuk anginnya pusatnya membuka ciri khasnya tapi masalah pusat biasa kalau anung ya bakul ini nang bilang <laughs> bisa bulah banyak nyari pada bakol hmm. no dinya <laughs> diukur juga tangan enggak kanannya kadang-kadang muat juga nah, jadi sodor kepala aja mendapat Hayya ala salah Hayya ala falah <laughs> aduh lain cara salafin semalam lain kita gara-gara mendengar orang bak Mek-mek gitu orang pakai eho lah seorang kata bae eho lah diulah-ulah lah Allahu Akbar Allahu Akbar <laughs> eho diulah <laughs> Keempat, pertambatan ketiadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang yang lain seumpama. Ketiadaan hangus dengan keadaan air yang menyiram dua adanya. Ya kan? Itu menurut adat apabila keapian disimbolkan banyu, pajak. Menurut adat. Bermula jika telah diketahui akan artinya wajib syar'i nang tujuh tadi. Ah, nampak wajib syar'i yang yang pertama tadi. Nah, pahala apabila digawi berdosa lamun ditinggalkan. Dan wajib akli, nah itu nang kada diterima oleh si akal apabila kada da. Bahwa keduanya berlainan makna ya kalah. Maka apabila dikata wajib atas tiap-tiap mukallaf maksudnya itulah wajib syar'i. Dan jika dikata wajib bagi Allah atau bagi Rasulullah, maka maksudnya wajib pada akli. Itu aja lagi kita kan kita lihat sambungannya aja. Demikian pula jika dikata jaiz bagi Allah Ta'ala atau harus bagi Allah Ta'ala maksudnya itulah jaiz akli dan jika dikata jaiz bagi mukallaf membuat masalah, maka maksudnya itu jaiz syar'i jua adanya. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan semua kita dan kaum muslimin muslimat diampuni Allah segala dosa zahir batin seumur hidup diberinya rahmat yang luas selamat dunia akhirat mati beriman sempurna semoga hajat kabul dan mudah-mudahan Allah taala mengumpulkan kita bersama-sama Rasulullah dalam surga Firdaus di ghairi hisab ala tilkan niat wa ila hadratin nabi al-fatihah 也不能那样说。 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد امين وعلى اله وصحبه الى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد على كل حال ونعوذ بنا من حال اهل النار اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجب لها اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا والمسلمين واشف مرضانا والمسلمين واشف مرضانا والمسلمين لا شافية الا انت ولا شفاء الا شفاء شفاؤك أنزل علينا وعليهم شفاء من شفائك شفاء لا يغادر بعد سقما ولا ألما رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجد إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمن والمؤمنات صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محمد وعلى ما شاء الله لا قوة إلا بالله قل معنا kasihan anak bininya tak makan tak kurang lain motor dinas dipakai untuk pribadi ini umpama raun kasih suka mari memakai duit rakyat أو Quranin, أو Ilmin, أو جنة أو نار dan mahina akan yang dibesarkan Allah yaitu ibadah semua ibadah jangan dihinakan walaupun kecil bah membaca subhanallah sekali pun apa ada bah berzikir la ilaha sekali pun apa ada jangan menghinakan ibadah dosa di hati. Orang main dengan ibadah, inya itu mengerjanya rasa biasa-biasa. Tapi kalau ibadah dianggapnya besar, inya membaca la ilaha illallah rasa sapara. Nah, termasuk ibadah bahagia tadi. Orang yang merasa hadiah itu ibadah, inya membesarkan ibadah, maka inya memberi banyak. Kalau orang menganggap ibadah hadiah itu enteng, itulah yang amplopnya kosong. Dirasa-rasa enak mengaji beradanan ini. napa? pinanya soal bahagia dibesarkan kah atau dianggap entengnya? Rasa-rasa seorang majalah. Allah benar bahagia atau bahagia jua setahun sekali kada memadai lawan harta kekayaan kau maksiatin mahina akan maksiat apa artinya yaitu menganggap maksiat ini Murid mengenteng akan ilmu dosa di hati. Han? Seminggu sekali aja, ya tapi tinggalkan. Lamun lelaki yang ahad, sekali aja seminggu hari ahad adalah seminggu tubuh di hati berdosa hari mereka minggu limbah kasar pulang ya, ya ada umat datang mengapa nah, itu hati berdosa sadarinya kagak dibalikin apa ya? jawab di dibalikin apa duit boleh aja ada dibalik duit dan lain-lain sudah pembicaraan dosa-dosa di hati. Kemudian menyambung dosa-dosa di parut pulang. Dosa-dosa di parut sangat banyak. Nomor satu, abnur dan dia termasuk dosa yang paling besar. Riba nang jelas saja di zaman kita ini rentan atau bunga itu nang jelas saja sudah atau jual beli emas pakai berutang atau menjual barang emas intan intan ikatnya emas

indal bai'i wasyirah harta yang diambil pegawai-pegawai pemerintah pada ketika orang berjual beli jelasnya pajak jadi nang wajib bayar pajak adalah orang kafir nang wajib menerima pajak orang Islam kalau orang Islam dilarang menerima pajak dan membayarnya. Jelas? Nah, hukumnya dosa diparut memakan hasil pajak. Ulun membacakan kitabnya nah, ada tulisannya ada hitam putihnya. Apabila ada nang kata-kata tujuh nang sarik ulun, jangan menyariki ulun. Ini adalah agama apabila menyariki nang ulun sampaikan berarti memusuhi agama agama ini agama Allah berarti memusuhi Allah terserah aja ulun menyampaikan aja wal nomor tiga marampok wasarifatu nomor empat mencuri

ilmunya datang ju dasar yang nga jadi mal Los amarroquita. sekali diparuh lagi meminum minuman yang memabukkan. Waya ini rami benar sudah. Rami wah ini meminum minuman keras. Sampai orang-orang nang anum-anum meminum keras juga wah ini apalagi nang pinang remaja. Rami benar wah ini sudah. Arah narkoba Rami sudah di mana-mana. Terutama di wadah neraka nang di dunia yaitu wadah-wadah hiburan. Tempat-tempat hiburan itu neraka di dunia. Biasa di sana kurang minum minuman. Oleh sebab itu setiap orang mengaku Islam baik-baik mauunlang Suci mauun anak-anak kurang tua wajib kita menegakngkar lahari makanan minuman yang nyaman-nyaman mulai makanan orang tua sampai orang dewasa sampai anak-anak nang nyaman-nyaman makanannya ditulis halal tulisannya halal tapi lamun modalnya maulah makan minum itu nang nyaman-nyaman itu modalnya sudah haram lamun modalnya nganggur misalnya minyak babi ga, utak babi ga apa misalnya jadi kita orang Islam di zaman ini dirusak oleh orang kafir dengan bermacam-macam bagai pakaian-pakaian diulahkannya nang bagus tapi membuka aurat diulahkan pakaian kebinian yang bagus tapi menyerupai lalakian seperti selawal panjang Islam masalah berpanjang kebingiannya. Cara-cara pulang umat Islam diganggangnya dengan cara nang tahu ini umat Islam rusak jagarnya lalu dia membuka salon lalu orang Islam kebingian menurut pelatihan rambut sama laki-laki persis laki-laki rambutnya orang laki-laki rambut laki-laki bajunya kurang becus yang kayak ini lah pas saya laki-laki semua buah cuma lipat dibuka salawarnya eh sekalinya lain kontoran isinya isinya sama sadar Santa kafir tetapi kubur kita jadi neraka jahanam berubahlah berubahlah berubahlah ujar yang dipimpin raja wasadalah waswasadalah waswasadalah coba kalau kita lihat di TV bilang berantakan diri bini bersalawat salawatnya hendak lagi dan lagi babinya, babaju tapi bajunya di sini aja nama gantung jadi kakinya lawan dadanya terbuka dada kakiyak terbuka babinya ini orang kafir hendak merusak umat Islam lalu tangan hati orang Islam menukar pakaian yang lain tujuan dipakai alat-alat musik diulahkan oleh orang kafir murah harganya bagus bunyinya nukar orang Islam belajar main lalu ada ramen itu aja ada tukang egalannya Biar tasbih di tangan, tasbih di panggulu, tapi hitam di tangan. Lamun minyak ulangnya guru, marahnya guru dangdut. Muha Nang menonton laki-laki bini-bini pulang nah, nah, nah, susu tergantung lawan untuk rusak rumah Nabi Muhammad gara-gara guru dan dodo di kampung-kampung lima belas malam malamnya main gitar nah main gitar nah berdua bertiga ya tambah berdua jadi sembilan nah main gitar di tengah-tengah jalan Tuhan tuan gurunya beriak dalam mengadakan hukumnya apa kita orang Islam hamba Allah ingatkan kubur kalau kita bagus jadi surga kalau kita kada bagus subur kubur kita jadi neraka dan sebagainya atau Wami dan sebagainya atau macam-macam lah sudah macam-macam ngarangnya dosa lagu bagus abangnya pulang nak kasih lawa nilah kasjer imam nang kiri dan kiri imam abah alhamdulillah nang kiri kiri non abah dari jiran tetangga tetangga nang kiri dan kiri dari pula warga nang kiri dan kiri dari abah dari pula warga bini semuanya abah tahu satu persatu ikan tahu semuanya abah tahu dan namanya katakan orang tohiri lo nambah, nang katakan tujuh lo abah ada buktinya cuma urusannya itu adalah bukan urusan apa, itu urusan dia lawan Tuhan sampai orang-orang yang membuat riwayat apa memberikan ijazah musafa dibuat di dalam apa surat kabar abah tangati dari aparatur pemerintah sampai kepada kawan-kawan abah yang jago-jago abah pertahankan jangan berpindah sampai nanti, tapi kalau sudah abah hilang kesabaran nah terserah aja lagi hendak dipukuli ke hendak ditempelin ke hendak ditampari ke apa terserahnya Lama sudah nanggiri dengki nang memusuhi ini kebanyakan mana? kadang memikirkan apa ini dalam keadaan sakit ginjal yang belum ada obatnya cuci darah seumur hidup batas pulang paruh pulang pinggang pulang ada memikirkan nang kurang nah sudah anu jual banyak pikiran banyak sudah Nang yang kini itu memberi duit kada, umpat pandangan datang kalanggar mengaji kada umpat jiwanya, Orang jaring kalau empat melangi, mulai di Surabaya kada melangi, sampai di Banjarmasin kada melangi, sampai di Martapura kada telung mari basanya kada melangi juga, sedang kalau kesus, Jelas tandanya itu pada tujuh, Lawan hamba itu pada tujuh, Jelas. Saban iman apa sudah sahur? Cuma apa salahkan ke Allah Ta'ala. Kalau abang mikirkan itu bertambah dahulu ulang orang yang angkat kawin non abah nih bapuluh puluh ikong abah kada mikirakan itu nang ada gin gitu, abah mau ngurusnya tapi kecuali takdir ah kenapa sunyi Ini dikirakan tadi pakaian-pakaian yang kada boleh dipakai orang-orang Islam baik latihan maupun bilian diulahkan oleh orang kafir. Orang Islam pada sadar makan minum min tujuan kita ini penting nyaman kada tahu nang modalnya halal kada tahu dibuat di sesuatu nang maka apabila nyaman menukar orang aja mah dengan anak banyak makan sebungkus terus nukar pulang sebungkus terus nukar pulang nyanyi kurang bahari tenang India tak ada tujuan kenapa pertama didikannya di India itu membuka aurat lalu semuanya ini coba lihat artis-artis nama ini coba lihat menurut India sanawarnya di atas bulu itu selawat. Nah, nah, nah bajunya di atas pusat bujur ada. Bujur ada. Han gara-gara India. Nangwa ini, Rinda itu pulang, ada baju pulang di sini nah. Susu sebelah kanan, sebelah kiri kelihatan. Jangan kondokan. Apa yang Kliur jor-joran. han kakawaikan abah kan kalau melihat orang susu gondol itu kan apa orang nak marangan gak aja hehe senang anak tuh pada padanya kena memang beleng memang gak dari susu di andakinya kena apa kata bisa eno kalau sama dulu kena anu napangalnya wadah untuk untuk dibuatnya Suet bagi abah gondol sekali agak tempelin harap gugur sekalinya harap untuk pemudok dok naklah jaga anak diri naklah jaga anak cucu ikam tonglah anak cucu ikam ada cucuku juga jangan sampai makan minum nang haram-haram modalnya apalagi modalnya haram makanan minuman batayan kemudian pulang potongannya ngobrolin yang haram baik gula baik napak-napak aja baik Wah ini orang kafir tahu benar sudah nang kerusakan umat Islam di sini digawinya kita kada sadar wa awalin seperti kami wa yahirina kayak ada yang memadakan kami itu obat penyakit kenapa kami dipadahkan obat ini tulisan mana dosa di parlar menginum kami kan kenapa kami diinum wa majuni khamrin majun tapi daripada haram wa mustaqbal sesuatu yang dianggap jijik oleh syariat. Contohnya kamu khotin seperti ingus, maka berdosa parah. Ingus dilihat, itu lebih gila. ditabuh, masih lihat. Tetap siapa siap anak belum ketahuan lapang. Ingus seperti apa lagi liur basi keluar liur basi itu nah ini kesannya laki nih guring beliuran nang bini melihat lalu mahirung liur basi laki iya iya iya iya, iya. Allah misalnya bini disuruh bedang limanya basah ampun bini nang laki main jilat hei jilat ya, kan? terkenal atau nang bini japai japai pulai pulai limbahnya mencurat lalu ditanggung oleh bini eh dosa diparut, akan apa sunyi jadi banyak siapa yang mengamalkan ramai. Maka hukumnya berdosa parut. Nah, setiap dosa di parut akan menimbulkan ada di situ virus. Nah, virus inilah yang lalu parut itu berat. Lalu parutnya bangka. Lalu parut penyakit napa panas di dalam sababnya tajar berlobang lompong ujusnya napa ngarannya penyakit napa ngarannya penyakit lipas Hah? ya ya tipes tipes sama dulu lipas ya, ya, ya nah, itu hati-hati ingus dahar la polémica no, no, no, no, no, no, no duit atau lima isa baca Quran pun hati-hati duit yang dikeluarkan itu jangan buat hak anak yatim Lama hmm. lampu yang dinyalakan siang malam di rumah ada anak yatim di seluruh rumah tangga itu dimanapun di situ ada anak yatim oleh sebab itu jauh hari jangan tambahkan, jangan kita pakai jangan samakan jangan kita pakai hak anak yatim jadi caranya rumah itu sesudah mati lagi ditukari oleh umahnya lalu anak yatim umpat kuring di rumah umahnya lamun kata kawan notari disewa setahun sekian supaya lepas dari tapakai anak yatim ini kita pakainya jarang orang membicarakan masalah ini lalu banyak bala bencana di rumah tangga dan di kampung-kampung jadi jangan tampakkan jangan tapakai hak anak yatim awil dan memakan harta partai ulang memberi di Jelena dasarhir.nyaji duit itu diambilkarna sine.